Lafaz yang digunakan adalah lafaz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'mal 'amala ahli al-jannah fima yara nas wa innahu min ahli an-nar." wa ya'mala 'amala ahli an-nar fima yaran nas wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'mal bi khawatimiha Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang hamba seringkali dia beramal sebatas yang manusia lihat dengan amalan-amalan ahli jannah di mata mereka perbuatannya semuanya baik. Di mata mereka tidaklah sikapnya kecuali sikap-sikap ahlul jannah. Mencerminkan sifat-sifat mereka. Namun ternyata Allah lebih tahu tentang kondisinya. Sehingga dia dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni neraka Sebaliknya, banyak di antara manusia melihat amalan orang yang ada di depannya adalah amalan-amalan penduduk neraka. Sehingga sikapnya, tutur katanya mencerminkan sifat-sifat mereka para penghuni neraka. Namun ternyata Allah berkehendak lain terhadap hamba tadi sehingga Allah telah tentukan dia menjadi penduduk surga. Berkata Al-Imam Ibnu Battal pada Fathul Bari dan kata beliau wa fi taghib khatimatul amal lil 'abd hikmatun balighah tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan kepada setiap hambanya bagaimana akhir amalan mereka mengandung hikmah yang sangat banyak dan sangat luas. Mengapa? Kata Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, "Li'annahu inkana najian. Karena seandainya jika saja dia termasuk hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aja wa kasal. Dia akan merasa bangga diri dan cenderung malas untuk beramal saleh. Karena dia telah faham bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Sebaliknya kata Imam Ibnu Battal, "In kana halikan" Kalau seandainya dia juga telah tahu bahwasanya posisinya nanti akan binasa, izdada utuwan dia akan jauh semakin melampaui batas dalam sikap-sikapnya. Semakin tidak peduli karena dia faham toh ujung-ujungnya nanti dia juga akan masuk ke dalam neraka. Wa innamal a'mal khawatimiha. Namun amalan itu tergantung pada akhir apa yang dia lakukan. Ikhwana fid Allah wa iyyakum. Dahulu para salafus saleh mereka sangat takut dengan su'ul khatimah. Akhir yang jelek, penutup akhir hidupnya. Sehingga berkata salah seorang dari mereka, "Kana khaufus salihin an su'il khatimah fi kulli khatratin wa harakah." Dahulu para orang-orang saleh dari kalangan salaf mereka sangat mengkhawatirkan dari su'ul khatimah pada setiap tetes air mata mereka dan setiap gerak-gerik mereka sampai Al-Imam Sufyan al Thawri, rahimahullahu taala menangis sebelum beliau wafat Seorang muridnya bertanya, "Amin kasurati zunub, ya Aba Abdullah? Apakah engkau menangis seperti ini karena mengingat banyaknya dosa yang kau perbuat?" Wahai Abu Abdullah. Berkata Al-Imam Sufyan al-thawri rahimahullah, "La. Bukan, bukan karena itu. Innama akhaf an uslaba 'indal maut." Yang aku khawatirkan adalah saat-saat seperti ini, saat-saat terakhir imanku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku kufur menghadapi sakaratul maut. Ma'asyaral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma ahadun amina ala nafsihi indal maut alla yaslubuhu imanu illa salabah tidaklah salah seorang dari manusia yang terus-terus saja dia merasa aman tidak mengkhawatirkan kondisi keimanannya menganggap santai dan biasa-biasa saja bahwasanya imannya tidak berubah dia pasti akan istiqomah dia tidak akan terjerat dengan jerat-jerat tipu daya syaitan dan syubhat yang berada di depannya melainkan tatkala dia akan meninggal dunia akan dicabut keimanannya keistiqomahannya sehingga dia menemui Allah dalam kondisi yang sangat buruk Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an jika seperti ini pantas para ulama us mengatakan ada sebab-sebab mengapa manusia menjadi orang yang jelek tatkala sebelum meninggalnya. Yang pertama kata para ulama adalah taswifut taubah. Dia cenderung menunda-nunda taubatnya wa italatul amal dan panjang angan-angannya wa tahawun fi amalil wajibat kemudian di saat yang sama juga dia meremehkan untuk beramal amalan yang wajib posisi seperti ini seorang pemuda akan mengatakan nanti Aku akan bertaubat kalau aku telah menikah. Sedangkan seorang penuntut ilmu, seorang yang masih duduk di bangku sekolah ataupun universitas, dia akan mengatakan nanti aku akan bertaubat kalau aku telah lulus dari sekolahku. Mereka-mereka yang miskin, kondisinya di bawah rata-rata, ekonominya rendah, melakukan amalan-amalan maksiat, tidak peduli dalam perdagangannya, kemudian dia akan mengatakan nanti aku akan bertaubat kalau aku telah memiliki penghasilan yang cukup. Dan seorang pemuda yang masih muda umurnya tatkala ditegur atas dosa-dosanya dia akan mengatakan nanti jika telah tua baru aku mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muslim, siapa yang menjamin dirimu akan mampu mencapai angan-anganmu tadi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun wahai orang-orang yang beriman segera penuhi panggilan Allah dan Rasulnya saat pertama kali dipanggil kepada kalian seruan itu ketahuilah Allah yang mengatur antara dirinya dengan hati mereka bukan mereka yang menentukan akhir mereka tapi Allah yang mengaturnya. Akankah ada jaminan dari semua ini? kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi kamilah yang terus saja membolak balikan hati mereka, pandangan mereka, cara pola pikir mereka menghadapi kehidupan mereka. Kenapa sebabnya? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah karena mereka tidak mau beriman, tidak mau menjawab dan menerima teguran pertama pada saat didatangkan untuk mereka teguran tersebut. Wa fi tughyanihim ya'mahun. Sehingga kami akan terus biarkan dia terlena, tidak diberi taufik untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri. Padahal teguran itu telah datang kepada mereka Al-haq telah ada di depan mereka, namun karena al-haq itu pahit untuk diterima, mereka tidak mau menerimanya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan setiap amal kebaikan kemudian diberikan taufik untuk beramal dengannya dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai amal kejelekan dan diberi taufik untuk menjauhinya. Aku lama sami'tu mustaghfirullah li wa lakum wa li muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم صحابة مليا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه mengatakan innama akhsha alaikum isnatain yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah hanya dua hal kekhawatiran sahabat Ali radhiyallahu taala anhu di masa kepemimpinannya adalah dua hal yang akan menimpa umat manusia kata beliau yang pertama tulul amal panjang angan-angan. Kenapa? Kata beliau, fa innahu akhirah. Orang yang panjang angan-angannya selalu menunda-nunda amal baiknya dan taubatnya pasti dia akan sering terlupakan dari akhirat dia cenderung tidak memperhatikan urusan akhiratnya, keselamatan dirinya yang terakhir. Dia akan menyepelekannya karena panjang angan-angannya. Dia merasa hidupnya masih lama. Dia masih merasa bahwasanya dia akan terus-terus saja selamat. Tidak akan tertimpa musibah ataupun penyakit. Dan ini adalah perbuatan yang jelek. Yang kedua, Kata beliau, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Cenderung menyepelekan al-haq. Tidak mau mendengarkan yang benar. Tidak mau mencari yang benar. Mengenali kebenaran. Sehingga dia tahu siapa saja yang memang benar-benar di atas kebenaran. Dia cenderung lebih cocok dengan figur orang-orang tertentu. Sehingga apa yang muncul dari mereka akan diterima. Dan apa-apa yang menyelisihi mereka akan ditentang. Bukan karena al-haq dia melakukannya. Tapi karena figur orang tertentu. Maka orang yang seperti ini kata al-Imam sahabat Ali radhiyallahu taala anhu fa innahu yasuddu 'anil haqq akan terhalang dari kebenaran. Dia tidak akan bisa sampai menuju kepada Allah dan Rasulnya. Tidakkah khawatir orang-orang yang seperti ini kondisinya? Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna qulubani Adam kulliha baina asbu'aini min asabi'ir rahman." hati-hati Bani Adam semuanya ada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membalikkan semau Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Perhatikanlah akhir amalan kalian. Tidak ada yang menjamin kalian akan terus hidup dalam kondisi seperti ini. Tidakkah kalian sadar Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول ما سمعتم وقم الصلاة